Kemudian kita lanjutkan Tubatu qatl nafsil mu'minah bighairi haq. Apa sanksi bagi orang yang membunuh jiwa orang beriman tanpa hak? Memang membunuh jiwa orang beriman tanpa hak adalah merupakan dosa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, asayibuz zani." والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة tidak halal darah seorang yang seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara yaitu as-saibuz zani orang yang pernah menikah berzina wan nafsu bin nafsi orang yang membunuh dibunuh Wattariku ini orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah dan orang yang merasakan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka orang yang membunuh orang beriman tanpa ada alasan yang benar, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya, khalidan fiha. Wa ghadiba Allah alaihi dan Allah marah padanya wala'anahu dan Allah melaknatnya wa'adda lahu 'adzaban 'azima dan Allah menyediakan baginya adab yang sangat agung dalam surat An-Nisa ayat 93 Sebagaimana al-sunnah wal Jamaah dan kelebihan mereka adalah di dalam memahami satu perkara dengan cara yaitu jam'un nusus jam'ul adillah, mengumpulkan semua nas-nas dan mengumpulkan semua dalil-dalil. Melihat zahir dari ayat ini, orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka masuk ke dalam neraka khalidan, ia kekal di dalamnya. Khalidan di sini maknanya adalah kekal. Namun, kita melihat bagaimana al Sunnah wal Jamaah Akidah mereka adalah yang kekal di dalam neraka orang-orang yang mati menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati dalam keadaan kafir dengan berbagai penyebab penyebab yang bisa membatalkan keislaman mereka sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Namun di sini kita melihat Zahir ayat menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan membunuh orang beriman tanpa hak, maka dia khalidan fiha. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ahlu sunnah, bagaimana sudah kita pahami bersama, mereka mengatakan selama orang itu ahlul iblah, maka dia tetap akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendakinya dan orang tersebut seandainya masuk ke dalam neraka maka tidak akan kekal di dalamnya apabila berkaitan dengan hak-hak Allah dan apabila berkaitan dengan hak-hak anak Adam maka dikembalikan kepada anak Adam sebagaimana pada hadis al-muflis orang-orang yang bangkrut di dalam tafsir Ibnu disebutkan bahwa Ahlu Sunnah mengatakan ya, yang dimaksud dengan Al-Khalid dan fiha di sini adalah Walaysa yukhallad fiha abadan dan al qulud huwa al-maqsud tawil. Ya, yang dimaksud dengan Khalid dan fiha adalah bukan kekal akan tetapi berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Kenapa demikian? Karena banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki keimanannya ya maka tidak akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman ya bahwa saya khruju minan nari man kana fi qalbi mithqal dzarratin min iman akan keluar dari api neraka Nabi bersabda saya khuju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman Nabi bersabda bahwa akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya meskipun sebesar biji zarrah dan juga hadis Abi Tokoh ya, bahwa ketika orang seorang nanti di hadapan Allah dipanggil ya, kemudian ditunjukkan 99 amalan catatan amalnya dan masing-masing catatan amal itu ya sepanjang mata memandang dan dia tidak mengingkarinya dan tidak ada kedoliman dalamnya. Ya. Kemudian setelah itu dia akui semua dosanya, semuanya dosa semua kecuali satu yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dan kemudian ditimbanglah dengan satu kartu yang terdapat kalimat tauhid la ilaha illallah maka lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallah daripada 99 dosanya tersebut. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikendaki. Maka di sini menurut akidah sunnah wal Jamaah ya tidak ada orang yang kekal dalam api neraka dari orang-orang yang beriman selama matinya dalam keadaan beriman, selama matinya dan keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir makna Khalid dan di sini falaisa yukhalladu fiha abadan balil khulud huwa al-matatul tawil yaitu maksud kekal Khalid dan Firnar di sini adalah dalam waktu yang sangat lama. Maka orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, ya, balasannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. naudzubillahi min dzalik. naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sekarang kita lihat ya banyak orang-orang yang mudah membunuh saudaranya mudah membunuh orang beriman dengan hawa nafsunya karena perkara-perkara urusan dunia. Dan ada pula yang lebih parah dari itu dengan satu pembenaran, yaitu dengan membunuh dirinya, kemudian berakibat orang lain terbunuh. Banyak di antara mereka dari kalangan kaum muslimin. Ketahuilah saudaraku bahwa la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Rawahu at-Tirmidzi wa sahih al-Albani. Ketahuilah bahwa hilangnya dunia ini bagi Allah lebih ringan daripada terburuknya seorang muslim. Ya. Bagaimana kalau ada seseorang yang membunuh orang Islam ya, bahkan lebih dari satu orang dengan cara melemparkan dirinya, dengan cara membunuh dirinya, maka ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Ya. Bahkan yang pertama kali orang akan dihisap nantinya karena darah. Awalu ma yubda bainan nas yaumal qiyamah yang akan diminta bertanggung jawab, yang akan di, dihisap pertama kali manusia berkiamat adalah tentang darah. Maka tidak boleh orang menumpahkan darah sembarangan. Kullul muslim ala muslim haram. Damuhu wa maluhu wa irzu rawahu muslim. Setiap muslim atas muslim lain haram, darah, harta, dan kehormatannya. Di mana banyak orang sekarang persoalan sepele bisa merumpahkan darah orang lain. Tahanlah diri kita. Jangan sampai kita mudah untuk menumpahkan darah orang. Jangan sampai kita memudahkan diri kita untuk membunuh orang hanya perkara-perkara yang yang sepele. Bahkan perkara yang berat pun maka semuanya harus dikembalikan kepada kepada penguasa. Ya. Dalam Islam ada kaidah la darar wa la durar. Tidak boleh dalam Islam itu sesuatu yang berbahaya atau membalas bahaya. Kalau misalkan kita dirugikan harta kita, maka kita laporkan kepada penguasa. Dirugikan diri kita, kita laporkan. Ya. La zarar wa la dirar. Sehingga dalam hal ini, orang-orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Di dalamnya dia selama-lamanya. Maka nah, Khalid dan di sini, kalau orang tersebut menghalalkan, membolehkan membunuh ya. Padahal Allah sudah melarangnya, kemudian mereka menghalalkan darah kaum muslimin ya. Maka itu merupakan uh, sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari Islam dan kalau orang tersebut keluar dari Islam, tak maka bisa kekal di dalam di dalam neraka. Namun orang ini membunuh dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu haram dan dia akui itu haram, maka dan di sini maknanya adalah sebagaimana disebut oleh para ulama yaitu berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama dengan adanya dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa orang beriman selama mati selama dia mati dalam keadaan beriman ya meskipun dia memiliki dosa besar belum bertobat kepada Allah maka orang tersebut berada di bawah kehendak Allah kalau Allah berkehendak dia dimasukkan ke surga tanpa dihis tanpa disiksa kalau Allah berkehendak dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah kalau berkaitan dengan hakul adani maka sebagaimana Nabi bersabda tentang masalah orang-orang yang bangkrut. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Di antaranya adalah orang yang menumpahkan darah orang, memukul orang, makan hartanya, nanti semua kebaikannya diberikan kepadanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini bagi orang yang membunuh orang yang beriman tanpa sengaja, eh dengan sengaja. Ya. Adapun yang tanpa sengaja, maka orang tersebut ya harus membebaskan budak. Ya. Wa maka nabi mukminin an yaqtula mukminan illa khutaa Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa ahlihi illa an yasaddaqu. Ya. Maka tidak boleh bagi seorang beriman membunuh orang beriman yang lainnya kecuali karena kesalahan dan barang siapa membunuh orang beriman karena kesalahan maka harus membebaskan budak dan harus memberikan diat ya yang diserahkan kepada ahli warisnya. Diat ya sebagaimana dalam sebuah hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan maka diatnya kurang lebih 100 onta diberikan kepada keluarga, kepada ahli warisnya. Kecuali ahli waris tersebut, yaitu memaafkannya dan mensedekahkannya. Ya. Maka ini harus diberikan kepada ahli warisnya. Fa'inka namin qawmin aduwin lakum wa wa mu'minun fatahrir raqabatin mu'minah. Ya. Apabila ahli warisnya bukan orang Islam, maka dari sementara yang dibunuh tanpa sengaja adalah orang beriman, fatahrir raqabatin mu'minah, maka lihatnya apa namanya kafaratnya adalah harus membebaskan budak beriman. Eh, wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Apabila ahli warisnya tersebut orang-orang yang mengadakan perjanjian damai ya, dengan kita dari kalangan orang-orang luar Islam maka diatnya adalah diberikan kepada ahlinya kepada ahli waris tersebut ya dan tetap membebaskan budak beriman. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan min Allah. Apabila tidak mendapatkan demikian maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari memudah-mudahkan membunuh orang di mana sekarang ini tetangganya salah sedikit dibunuh, ada salah sedikit yang dihabiskan nyawanya, maka tentunya kita harus melihat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh saudaranya orang beriman. Karena orang beriman adalah bersaudara, innamal minuna ikhwah. Fasluhu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Sehingga kalau ada sesuatu di antara mereka hendaklah didamaikan, bukan malah diadu sehingga mereka berkurang satu dengan yang lainnya. Dan orang yang mengadu tentunya yang menyebabkan orang lain bisa berperang, bisa bertengkar, bisa saling membunuh, ya, maka tentunya dosa dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dialah penyebab ya di mana orang bisa bertengkar. Bahkan sudah berlalu pada kita hadis yang menjelaskan orang yang disiksa kubur yaitu diantaranya orang-orang yang mengadu domba. Wa man akhir fakana yamsi bin namimah yaitu orang yang kesana kemari pekerjaannya adalah domba antara satu dengan dengan yang lainnya. Itulah ya ikhwan, pendengar roja, saudaraku yang kucintai karena Allah. Orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya lah neraka jahanam. Ya, kekal di dalamnya dalam pengertian yaitu sangat lama di dalamnya. Allah wa alam bisawab. Kemudian berikutnya adalah ukubatul intihar, Bagaimana akibat bagi orang-orang yang bunuh diri? Ya. Orang yang bunuh diri akan diazab neraka jahanam dengan alat yang dipakai. Man qatala nafsahu bi syai'in uzdiba bihi fi nari jahannam. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan alat tersebut di neraka jahanam. Dan ada hadis dari Abu Hurairah secara marfu yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man qatala nafsah bihadidatin fahadidatu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nar jahannam. Ya. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi tersebut berada di tangannya dan akan ya dia pukul de, e, perutnya di, di neraka jahanam dengan dengan besi tersebut. Khalidan dan fiha abada. Dan sini juga sama dengan yang tadi khalidan dan fiha abada. Khalidan ya kekal maknanya ya. Namun di sini sebagaimana yang sudah dijelaskan berkali-kali ya e, itu tidak merupakan kekal dalam pengertian tidak keluar karena apa karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang yang bunuh diri ya dengan apa namanya eh, anak panah yang besar ya dengan miskos ya kemudian beliau ketika tahu dia bunuh diri dia tidak mau mensolatinya ya dan Imam Ahmad mengatakan ya, la yusallil imam ala qatl nafsi wa yusalli alaihi ghairul imam. Bahwa di sini Rasulullah tidak mensolatinya karena beliau sebagai imam, sebagai pemimpin. Maka sebagai pemimpin itu tidak mensolati kepada orang yang mati bunuh diri, namun yang lain mensolatinya karena memang yang menurut jumhur ulama ya, tidak keluar dari Islam. Akidah Ahlussunnah mengatakan selain kesyirikan dan perkara-perkara yang membatalkan keislaman, ya, maka tetap selama dia ahlu kiblah disolati. Ya. Al-Imam at mengatakan bahwa ahli ilmu dalam ini berbeda pendapat ya selain sebagian mereka mengatakan disolati selama dia termasuk ahli kiblah wa ala qatli nafsi dan juga kepada orang yang bunuh diri dan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, ya, dan juga Imam Ahmad tadi. Maka di sini ya makna khalidan dan fiha abada yaitu ya ditakwil kepada makna sebagaimana disebutkan oleh al hafid Ibnu Katsir yaitu al-makasu at-tawil yaitu waktu yang sangat sangat lama. Demikian wa man syariba summan faqutila fa huwa yatahassahu fi nar jahannam khalidan fiha abada. Demikian juga orang yang mati karena minum racun, <clears throat> menenggak racun. Ya, maka dia di neraka jahanam pun juga akan seperti itu. Akan senantiasa mencium racun tersebut, menghirup racun tersebut. Dalam waktu yang sangat lama. Wa man taradda min jabal fakut ila nafsuhu aw faqatala nafsahu fa huwa yataradda fi nar jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Demikian juga orang yang menjatuhkan dirinya dari gunung yang tinggi atau dari gedung yang tinggi lalu dia mati maka juga di dalam neraka jahanam pun juga melakukan hal yang sama seperti itu dalam waktu yang lama. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, terus sekalian fenomena yang ada sekarang ini mudahnya orang-orang membunuh dirinya karena kesulitan hidup yang dialami, karena kesulitan ekonomi yang dialami. Maka sebagai orang yang beriman tentunya tidak akan demikian. Nabi SAW bersabda, Ajaban li amrin mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa la yadidu dhalika illa fil mu'min. In asabudu sarra syakara, kana khairan lah. Wa in asabudu sabara, sabara, kana khairan lah. Rawahu muslim an bin Sinan, radiyallahu ta'ala an. Sungguh menajubkan orang beriman itu, semua perkaranya jadi baik baginya. Dan hal ini tidak terdapat kecuali pada orang beriman yaitu apabila dia mendapatkan satu kenikmatan, satu kebahagiaan, satu kebaikan, dia itu bersyukur dan menjadi kebaikan baginya. Karena tidak banyak atau banyak orang yang mendapatkan kebaikan menjadi tidak baik baginya. Demikian pula ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan dan sebagainya, dia itu bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Hadis sahih oleh Imam Muslim. Maka dalam hidup ini, wah saudaraku yang mendengarkan siaran ini, ya, Perhatikan, miliki oleh kita lima perkara. Yang pertama kita berusaha, kemudian yang kedua kita berdoa kepada Allah. Ya, atau berdoa kepada Allah berusaha, ini bisa bergantian. Kemudian kalau kita berhasil, kita bertawakal kepada Allah setelah itu. Kalau berhasil kita bersyukur, kalau kita gagal kita bersabar. Maka hidup syukur dan sabar ini tidak bisa dilepaskan bagaikan kedua saya burung apabila satunya tidak bisa digunakan tentunya sang burung tidak akan bisa terbang demikian pula kalau apabila orang hanya sabar saja tanpa syukur maka tidak akan sempurna imannya syukur saja tanpa sabar demikian pula tidak akan sempurna imannya sehingga sehingga ada kesabaran dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini insya Allah akan menjauhkan orang-orang dari yang namanya putus asa, dari yang namanya stres, dari yang namanya sampai bunuh diri dan ini merupakan dosa besar ya sehingga orang yang bunuh diri tadi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia membunuh dirinya ya sesuai dengan alat yang dipakai ketika dia membunuh dirinya kemudian berikutnya adalah uqubatul akli wa syurbi fi aniyatid dahab wal fiddah. Orang yang minum dan makan dengan alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Maka orang yang makan dari alat yang terbuat dari emas dan perak, apa nanti akibatnya? Nabi SAW bersabda, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddha innama yujarjir fi batnihi naru jahannam." Rawahul Bukhari. Ya, barang siapa yang minum dengan alat yang terbuat dari emas, alat minum, piring atau alat makan, piring atau gelas, maka di dalam perutnya itu menggelegar api neraka jahanam. Ya. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديبات وشرب في الذهب والفضة Wakola hunna lahum fit dunia wa hunna lakum fil akhirah. Ya, bahwa Nabi melarang kita minum maka apa namanya menggunakan menggunakan pakaian sutra minum dengan alat terbuat dari emas dan perak ya dan beliau mengatakan bahwa alat tersebut hunna lahum fit dunia itu bagi orang kafir nah, jadi alat-alat minum dari emas dan perak pakaian sutra itu diperuntukkan untuk orang kafir di dunia Jangan diperuntukkan bagi kalian nanti dalam kehidupan akhirat. Sehingga kalau orang-orang yang menggunakannya dalam kehidupan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan nanti dalam kehidupan akhirat. Dalam kaidah fikih dikatakan ya bahwa man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi ya. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka mendapatkan sanksi tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan, dan kaidah ini berlaku untuk banyak hal. Di antaranya orang yang menggunakan pakaian sutra dalam kehidupan dunia, dia berdosa dan tidak akan mendapatkan pakaian sutra nanti di akhirat. Orang yang menggunakan alat-alat minum yang terbuat dari emas dan perak, mentang-mentang hartanya banyak, mentang-mentang uangnya banyak, maka tidak akan menggunakannya nanti di di akhirat. Sementara nanti di akhirat, ya alat terbuat dari dari emas dan perak, lulu wal marjan. Ya. Maka ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, orang yang menggunakan alat-alat tersebut ya, atau menggunakan sutra di dalam kehidupan dunia ini nanti di akhirat mereka tidak akan dapatnya. Kaidah tadi berlaku banyak hal seperti juga orang yang membunuh ahli warisnya sebelum waktunya maka dia tidak boleh mendapatkan warisan. Ya. Karena ahli warisnya atau bapaknya meninggal belum meninggal meninggal kemudian dibunuh hingga dengan tujuan ingin mendapatkan harta warisannya, maka dia haram, tidak boleh. Kalau diketahuan tidak boleh dia mengambil harta warisan tersebut. Kalaman ta'ajjala qabla awanihi babi bihirmanihi. Orang yang terburu-buru untuk mendapatkan hasil sebelum waktunya, maka dia mendapatkan sanksi, tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Sehingga orang yang membunuh ya, orang yang mewarisinya sebelum waktunya meninggal dunia dibunuh duluan agar cepat meninggal dan bisa menguasai hartanya maka dia tidak boleh mendapatkan harta warisan tersebut meskipun dia termasuk ahli ahli waris demikian pula dengan orang yang menggunakan pakaian sutra orang yang minum dengan alat yang terbuat dari emas dan perak tadi di dunia ini nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkannya Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah uqubatu man ya'mur bil ma'ruf wa la ya'ti wa yanha 'anil munkar wa ya'ti. Akibat bagi orang yang menyuruh kepada kebaikan namun dia tidak melakukan dan melarang dari kemungkaran dan dia melakukan kemungkaran itu. Tetapi Wa'il berkata, dikatakan kepada Usama, "Lau ataita fulanan fakallamtahu qala innakum لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول رجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أكتابه في النار ويدور كما يدور الحمار birihahu fayajtami ahlun nar alaihi fayakulun ay fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amirukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaqukum 'anil munkar wa atihi rawahu al-bukhari wa muslim Rabi Wa'il dia berkata Usama ditanya atau dikatakan kepadanya seandainya engkau mendatangi fulan dan berbicara kepadanya maka Usama menjawab sesungguhnya kalian akan tahu akan akan melihat ya bahwa aku tidak berbicara kepadanya kecuali akan aku sampaikan kepada kalian bahwa aku bicara kepadanya fisir ya, yaitu dalam keadaan sir sepi tidak terang-terangan ya karena aku ingin menghindarkan tidak akan membuka pintu fitnah yang aku menjadi orang pertama yang membuka pintu fitnah tersebut maksudnya ini ya ada dikatakan oleh Usama agar dia berbicara terang-terangan kepada kepada pemerintah, kepada penguasa dan dia mengatakan, "Aku aku katakan pada kalian ya bahwa kalian akan melihat aku tidak berbicara kepadanya kecuali aku akan sampaikan kepada kalian bahwa aku bicara kepadanya yaitu pada penguasa dalam keadaan sepi yaitu tidak terang-terangan di depan orang banyak." Ya. Hal ini merupakan nas ya dari salafus soleh ya dan juga sekarang banyak pertanyaan itu kepada kepada kita kepada para doa salafiyin. Apakah doa-doa salafiyin sudah menyampaikan nasihat kepada pemerintah? Ya. Ketika kita mengatakan menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada an yansaha li sultanin, falyubdiha ala riyatan walakin yahuda biyadih, falyakhlwa bihi wa in kubila minhu fadak wa ila faqad adda alladhi alaih." Rawahu Ibnu Abi Asim Musahur Albani. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan jangan sampai jangan disampaikan terang-terangan depan orang banyak. Namun tariklah terangannya dibawa ke tempat yang sepi kemudian sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Maka pertanyaan yang ada adalah kepada para doa salafin dikatakan kepada mereka apakah dai-dai kalian sudah sampai menyampaikan kepada pemerintah? Maka jawabannya sebagaimana jawaban Usamah dan Usama ditanya hal yang sama. Ya, kami menyampaikan kepadanya, kami bicara kepadanya dengan sir. Ya, karena apa? Karena ingin menghindari untuk membuka fitnah dan aku tidak ingin menjadi orang yang pertama membuka fitnah tersebut. Ya. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang kau dengar? Maka dia mengatakan ya, bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan diperlihatkan, akan dibawa seorang pada hari kiamat, dilemparkan ke neraka, kemudian usus-ususnya terburai dalam api neraka, dan dia berputar-putar seperti keledai berputar, ya, dengan menumbuk gandum. Ya. Dan orang ahli neraka berkumpul melihatnya, lalu mereka mengatakan kepadanya, wahai fulan, apa yang terjadi dengan dirimu? Bukankah engkau dulu menyuruh kami untuk berbuat baik? dan melarang kami dari kemungkaran. Apa kata orang ini? Ya, dulu aku menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Dan aku menyuruh kalian meninggalkan perbuatan mungkar, dan aku mengerjakannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naudzubillah, ya, karena orang-orang yang mengatakan sesuatu namun tidak mengerjakannya, mengatakan sesuatu dan mengerjakannya, melarang sesuatu dan mengerjakannya, masuk kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun wahai orang beriman kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan maka murka Allah terhadap apa yang kau ucapkan tapi tidak kamu lakukan Allah SWT berfirman atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab afala taqilun kenapa engkau nyuruh orang berbuat baik dan engkau melupakan diri kalian sendiri Ya, dan engkau membaca Alkitab, membaca Al-Quran, apa kalian tidak berakal? Maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengucapkan sesuatu, maka hendaklah kita melakukannya. Ketika kita melarang sesuatu, kita meninggalkannya. Dan para ulama, ya, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Saimin di dalam syarah Al-Aqidah al ya, bukan merupakan syarat ketika orang melihat satu kemungkaran, kemudian dia membiarkan karena apa? Karena dia masih melakukannya. Tidak boleh seorang ayah karena dia merokok, kemudian membiarkan anaknya merokok. Tidak boleh bagi seorang ayah, ya, dia meninggalkan sholat, membiarkan anaknya meninggalkan sholat. Maka seseorang yang belum bisa mengerjakan sesuatu, tetap mendapatkan kewajiban untuk memerintahkan sesuatu yang ma'ruf yang dia ketahui dan melarang sesuatu yang mungkar yang dia ketahui. Kalau tidak maka dia mendapatkan dua dosa. Dosa dia meninggalkannya dan dosa meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar Ya, dan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar sebagaimana kaidah bahwa yang batasan-batasan yang sudah disepakati oleh oleh para ulama dalam masalah bagaimana cara penegakan al-amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka di sini yang paling penting adalah bagi orang yang melihat kemungkaran jangan terlalu melihat dirinya belum bisa mengerjakan, tapi harus dia berusaha ya untuk mengajak kepada kebaikan yang sebagaimana dia ketahui dan mencegah dari kemungkaran yang dia ketahui dan yang dia mampu. Ya. Sehingga apa? Sehingga dosanya tidak double. Yang pertama meninggalkan kebaikan melakukan yang mukar tadi, yang kedua meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Memang benar Orang yang demikian nantinya akan terburai khususnya di neraka dan berputar-putar seperti himar berputar ketika uh, menghaluskan gandum. Ya. Maka ditanya oleh orang-orang yang di dalam api neraka, bukankah kamu dulu ini untuk untuk para dai bagaimana bukankah kamu dulu menyuruh kami berbuat baik dan menyuruh kami meninggalkan yang yang mungkar ya apa katanya iya aku menyuruh kalian berbuat baik tapi aku tidak mengerjakannya benar aku melarang kalian untuk meninggalkan perbuatan mungkar dan aku melakukannya naudzubillahi min dzalik semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita miliki, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, anak dan istri, dan juga bagi orang-orang terdekat sampai kaum muslimin. Sehingga apa yang kita ketahui menjadi hujjatun lana la alaina menjadi hujjah atas kita eh, bagi kita dan bukan hujjah atas kita kalau hujjah bagi kita akan menjadi penolong bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala namun kalau hujjah atas kita maka nantinya justru akan mencelakakan kita ilmu yang kita miliki wal billah demikianlah Umar selanjutnya nah, kami berikan kepada Umar tafadhol nah Jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di hari ini dengan pemaparan yang telah antum jelaskan dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada beliau seputar pembahasan yang telah beliau sampaikan tentang akibat bagi orang yang berbuat dosa pada hari kiamat dan kami akan Eh, jeda terlebih dahulu Ustaz sebelum kita lanjutkan pada sesi soal jawab Ustaz. Ya, nah, Ustaz. Nah. Baik para pendengar semua, kami akan jeda beberapa saat ke depan. Setelah jeda berikut ini, Anda bisa bertanya di layanan telepon kami di 8236543 ataupun di layanan SMS kami di 0819896543. Baik para pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. Dan setelah jeda berikut Anda bisa bertanya kepada beliau. الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Al-Siyafirullah ta'ala yang telah beliau paparkan dan jelaskan pada kajian di hari ini dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan kami buka sisi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya kepada beliau untuk memperluas materi yang beliau sampaikan di hari ini. Untuk yang pertama Ustadz, ya, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustadz. Ya, nah. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah jika kita membunuh karena mempertahankan harta dan ketika terjadi yang terbunuh adalah seorang muslim dari Abu Abdurrahman di Jakarta Timur. Silakan Ustaz. Maka kalau seseorang membunuh ya karena mempertahankan diri ya diantaranya hartanya mau dirampas, maka di sini dilihat dahulu ya kalau memang dia uh, bisa melawan ya, orang yang mau merampoknya misalkan ya dan dia dengan ukuran di atas kertas bisa melawannya, maka kalau dia ketika melawan dan terbunuh, ya dia syahid. Dan kalau dia membunuh, ya nggak ada masalah karena dia apa namanya e, mempertahankan diri. Ya. Adapun kalau dia di atas kertas ya hitungannya tidak bisa mengalahkannya, ya maka e, sebagaimana e, apa namanya disebutkan oleh para ulama ya dalam abdurutul khamis ya lima perkara yang darurat itu yaitu pertama menjaga jiwa ya dan kedua harta ketiga akal ya maka harta di uh, jiwa menduduki peringkat pertama sehingga kalau memilih harta atau jiwa kalau memang kita di atas kertas sudah tidak bisa melawannya maka tentunya harta kita lepas karena jiwa lebih lebih diutamakan ya bagaimana tadi uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La zawalu ya, ad-dunya lahwan indallah min qatli rajulin muslim." Bahwa uh, hilangnya dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Namun ketika seorang mau merampak, mau melawan ya dan dia memang di atas kertas menang kemudian mati mati syahid karena dia mempertahankan hartanya. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan yang kedua dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan kembali bagaimana dengan orang yang melakukan bom bunuh diri atas nama jihad dan hadis yang artinya barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin maka tidak mencium bau surga sedangkan wanginya surga tercium sebelum perjalanan 40 tahun apakah hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh siapa sukuran dari Fatah di Fatah Yasin di Cikarang silakan Ustaz iya benar bahwa orang yang membunuh ya Nabi berlepas diri ya dari orang yang membunuh uh, apa namanya uh, orang yang mengadakan perjanjian damai ya al, al ya dengan negara Islam dan itu hadisnya sahih ya juga Syekh Muhammad bin Sulaiman membawakannya maka di sini uh, orang yang membunuh orang yang mengadak perjanjian damai dengan kaum muslimin ya maka dia ah, Nabi SAW berpas diri itu yang saya tahu adapun tidak mencium surga Allah alam ya Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz untuk pertanyaan yang ketiga dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda punya masa lalu di mana Anda pernah berpacaran lalu berzina lalu hamil hingga usia 2 bulan lalu Anda melakukan aborsi. Apakah Anda tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Ya, sebagaimana diketahui dosa apapun ya, semua harus kita pahami sebagai kaidah dosa apapun akan diampuni oleh Allah ya selama dia mau mohon ampun kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, "Qul Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, wahai hamba-hamba katakanlah ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas yaitu mereka yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ya, demikian juga Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya rawahu muslim ya, an uh, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu hai hamba-hambaku kalian berbuat dosa siang dan malam sementara aku mengampuni dosa semuanya maka minta ampunan padaku pasti aku akan ampuni oleh karena itu kepada yang bertanya semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah dan kembali kepada jalan Allah dengan taubat dan nasuha, maka yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa semua dosa yang kita lakukan selama kita benar-benar mohon ampun kepada Allah dan memenuhi syarat syarat taubat yang sudah pernah kita jelaskan. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita. Nah, angkat pertanyaan dari SMS kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaum manakah yang pertama kali dihisap di akhirat nanti? Kaum muslimin atau kaum musyrikin? Dan yang yang pertama masuk neraka kah? Apakah kaum musyrikin atau kaum muslimin yang banyak dosa? Silakan Ustaz. Ya, tentunya orang-orang orang-orang musyrik yang pertama kali masuk neraka ya dan mereka kekal di dalamnya, termasuk juga orang-orang kafir ya yang akan eh, dimasukkan pertama kali ke dalam neraka ya Demikian Amar. Dan adapun nanti di di akhirat itu memang terbagi orang musyrik, orang munafik dan orang Islam. Ya, sebagaimana penjelasan uh, eh, Ibnu Abil Is dalam syarah Al-Aqidah Tuhawiyah ya dan ulama berbeda pendapat di situ tentang masalah uh, melihatnya Allah dari kiamat pada pada hari sebelum adanya hisab ya dan yang rojeh insya Allah hanya orang beriman yang bisa melihat Allah SWT demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Halo. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Ini dengan Pak Waris. Ya, silakan Pak. Mohon radionya dikecilkan suaranya Pak. Oh iya. Hmm. Saya mau nanya nih Pak. Ya, silakan Pak. Uh, saya kan punya orang tua nih. Iya. Dia kan punya warisan di daerah Bogor nih. Nah, yang saya mau tanya ini, uh, ah, kan warisannya dia udah meninggal dunia tapi warisannya nggak dibagiin apakah nanti di akhirat kakak kita dapat kebagian pahalanya gitu pak ya iya cukup iya iya iya cukup Halo? pak cukup uh, pak eh, jadi bagian nah, apakah kita kebagian pahalanya nanti untuk uh, pembalasannya gitu pak ke iya. anaknya gitu apa ya, kenapa, uh, orang tuanya aja gitu pak ya itu kenapa, kenapa dibagi saudara-saudara bapaknya itu direbut jadi gitu pak Oh, hmm, ya, ya, ya. Makasih Pak ya. Ya, Oh iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ustaz. Ya tentunya ketika seseorang itu meninggal dunia dan dia meninggalkan harta warisan, ya maka pada saat dia meninggal kepemilikan harta tersebut sudah berpindah tangan kepada ahli warisnya. Ya, maka pada saat itu pula lah bisa dibagi harta waris tersebut. Namun bagi kita itu masih termasuk perkara yang aib, ya. Baru saja ayah meninggal kok minta warisan. Padahal seharusnya ya seperti itu, ya dan tidak mengapa kalau sama ditunda bukan berarti harus ditunda selama-lamanya sampai waktu yang sangat lama. Maka di sini orang tersebut ya terdolimi dan orang yang terdolimi seperti itu ya kalau memang dia menghalalkan apa yang didolimi ya tidak masalah karena harta tersebut sebagaimana juga sabda Nabi la yahillu malu tidak halal harta seorang kecuali dengan kerelaannya tapi kalau tidak rela tentunya di akhirat nanti ya pahala orang yang mengambil harta tersebut akan diberikan kepada bapak seperti yang sudah saya sampaikan dalam hadis masalah orang-orang yang bangkrut ya al-muflis itu yang orang yang bawa pahala sholat zakat puasa tapi dulu makan hartanya ya dan melupakan darahnya dan sebagainya maka itu akan di di akhirat ya dapat pahalanya dari orang yang mengambil harta tersebut kalau bapak tidak rela ya dan kalau orang tersebut dolim kepada kepada bapak demikian Allah. Nah Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Mampang dengan Pak Gunardi. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kurnadi, tolong radionya dikecilkan suaranya Pak atau mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu. Eh, kalau mau nanya ini Pak, kalau berpikir itu bagusnya pakai jari-jari apa pakai tasbih Pak Ustaz? Iya, cukup Pak. Iya. Kalau berpikir itu um, ada hadisnya pakai jari-jari apa pakai tasbih Pak Iya, iya cukup Pak ya. Terima kasih Pak. Oh, iya, ya. begitu aja. Makasih iya. banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nabi SAW menggunakan dengan jari-jari tangan beliau yang mulia ya, bukan dengan alat-alat itu. Demikian. Nah, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika seorang suami yang dikhianati istrinya ditinggal lari nikah dengan orang lain dan belum dicerai apakah ada kebaikan buat laki-laki tersebut kalau dia bersabar silakan Ustaz ya subhanallah wa min dalik ya hasallah al-afiyah wa salamah Allah Ta'ala menjauhkan dari kita dari kejadian itu, ya. Ya tentunya tidak sah pernikahan seperti itu, ya. Kalau memang eh, statusnya masih sebagai istri orang lain, kemudian menikah dengan orang lain. Itu tidak sah. Kecuali istrinya meninggalkan dia, kemudian si suami, ya sudah kalau gitu saya talak dia dan sudah sampai talak, dan sudah keluar iddah, maka lain lagi. Adapun belum cerai resmi di apa dengan surat itu persoalan yang lain ya. Namun kalau statusnya masih sebagai istri, pernikahan tersebut tidak sah ya, tersebut batil ya, nikah fasid, nikahnya rusak ya, rusak dengan sendirinya dan tidak boleh wanita yang seperti itu yang masih statusnya sebagai istri orang kemudian menikah dengan orang lain ya dan bagi sang suami sebetulnya sudah kalau seperti itu apa yang bisa diharapkan ya menikah lagi minta karena itu musibah ya dan sebenarnya jangan sampai terjadi seperti itu bicara penyebabnya kenapa terjadi seperti itu ya sebab sadar dan ah, untuk menghindari kemungkinan kemungkinan terburuk maka kita ingat bahwa kepala rumah tangga ini ya tanggung jawabnya besar ya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih setiap kalian pemimpin dan akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum naro wahai orang-orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka jangan sampai terjadi seperti itu itu terjadi seperti itu berarti kemungkinan ada eh, mukodimah mukodimah yang mela, apa, mendahului kejadian tersebut Sebelum kejadian tersebut terjadi tutuplah celah-celah. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak bertanggung jawab hadapan Allah karena kita membuka celah-celah tersebut. Celah-celah itu banyak, ya. Misalkan mempermudah istri keluar dari rumah ya tanpa tujuan yang berarti, memberikan membiarkan laki-laki yang tidak diizinkan masuk ke rumah dan lain sebagainya, melihat film-film dan lain sebagainya, suka merumpi dan lain sebagainya. Itu merupakan celah-celah di mana seorang istri bisa berkhianat dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik ya tentunya wanita yang tidaklah pantas ya kemudian ingatlah ya sebelum kejadian itu kita sebagai kepala keluarga ingat hadis Nabi SAW bahwa salah sunnah itu idkhulul jannah wa la yadurullah ilaihim al qiyamah al aqwa walidai wal maratul al mutarajjilatu al mutasyabbatu birrijal tiga orang kamu masuk surga dan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat yang pertama anak yang kepada kedua orang tuanya yang kedua wanita yang menyerupai laki-laki dan yang ketiga dayyus Siapa sayyus? Yaitu alladzi la yura, yaitu la ala ahlihi, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada kepada keluarganya, ya. Maka di sini kecemburuan di sini tidak memiliki kecemburuan syar'i, Yang membiarkan istrinya melanggar perintah-perintah Allah, ya, yang pada akhirnya ya Allah, min dalik bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar akal sehat ya sebagai manusia sudah apa namanya Eh, sifat binatang yang keluar sampai masih menjadi istrinya orang lain ya kemudian menikah lagi dengan yang naudzubillah min dzalik ya nah Ustaz jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta Utara dengan Pak Ramdhani halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Uh, saya mau nanya, uh, misalnya uh, ada dauro gitu, Ustaz ya. Saya ngabarin ke temen gitu, uh, kan tetapi uh, eh, kodarullah saya nggak bisa ngikut gitu apa itu terancam ayat yang Pak Ustadz bacakan tadi atau tidak Pak Ustadz? Ya, aman cukup ya. Iya, iya. ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan Ustadz. Tidak, tidak masuk ke kepada itu ya. Maka misalkan antum masih tahu sementara antum masih ada kesibukan, boleh gak ada masalah. Bahkan ya al ghaib ya menyampaikan ya, kepada syahid menyampaikan yang al hadir menyampaikan kepada al ghaib, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sebagaimana terjadi pada masa Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab hadir menyampaikan kepada teman yang tidak hadir, temannya yang, yang hadir Umar tidak hadir menyampaikan kepada Umar bin Khattab seperti itu. Bahkan, bahkan itu terjadi pada masa sahabat. Tapi kalau yang dimaksud adalah menyuruh orang berbuat baik, tapi dia meninggalkan perbuatan itu, terus menerus seperti itu, dan men menyuruh orang meninggalkan perbuatan mungkar, dia mengerjakannya, ya. Namun kalau dia tidak bisa karena dan itu itu tidak orang bukan hal yang yang fardu ain ya dalam pengertian bisa besoknya tidak waktu yang pada setiap dua orang harus ikut tidak ya. Talabul ilmu benar fardu ain ya. Namun pengertiannya tidak hanya pada kesempatan tersebut, bisa kesempatan yang lain. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Karangbaru dengan Abu Abja. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana dagang di pasar. Ya, Pak. Nah, tempat anak sholat subuh itu, tempat belakang imamnya itu wc wc umum, Ustaz. Itu bagaimana kesalahan dalam sholat kita itu, Ustaz? Ya cukup. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Iya, begini Ustaz, beliau adalah pedagang yang bekerja di, di pasar Ustaz. Iya. Lalu ada tempat sholat yang tempat sholat ini berada di belakang WC umum Ustaz. Apakah oh, iya. sholatnya sah atau tidak? Silakan Ustaz. Iya, iya asalkan terbebas ya dari WC tersebut ya ada tembok yang membatasi ya ada masalah bukan bercampur dengan WC tersebut ya kalau bercampur dengan WC ya bagian dari itu ya, tentunya tempat WC nggak nggak eh, tempat yang tidak boleh dipakai untuk sholat ya tapi kalau memang ada batasnya dan memang untuk sholat dipisahkan dan untuk WC tidak ada masalah demikian Omar. Nah, Baik Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita di Jakarta Timur dengan Ibu Siti. Halo. Uh, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Ibu, mohon tadinya dikecilkan suaranya sebelum dilanjutkan. Iya, uh, silakan. Ini mau tanya, tadi uh, Ustadz bilang bahwa kita harus apa namanya berusaha dan berdoa. Bagaimana dengan yang istri yang udah ditinggal suami lalu mm, semua peninggalannya dijolimi oleh orang. Dia udah sepuh, udah sekitar umur 53 tahun, udah tidak bisa berusaha, tidak bisa iya. berusaha karena selama ini kehidupannya dari suaminya. Jadi bagaimana dia harus berusaha sementara dia dapatnya dari orang lain aja gitu, belas kasihan. Iya, gitu. Iya. Ibu, iya cukup ya, Ibu. Ya. Bisa didengar? Iya, bisa Ibu. Iya, iya ya, ya. cukup Ibu. Iya. Iya, terima kasih Ibu ya. Iya, Assalamualaikum ya. Ibu. Silakan Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya. Tentunya sebelum melakukan perkara-perkara yang yang menghinakan diri sampai meminta-minta ya dan meminta-minta itu memang perkara yang tidak mulia baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia maka tentunya berusaha semaksimal mungkin ya berusaha semaksimal mungkin dan Mudah-mudahan orang-orang yang mengetahui keadaan orang-orang yang seperti itu jangan sampailah ya para janda yang sudah berumur lanjut yang nggak bisa berusaha sampai minta-minta ya. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa memberikan bantuan kepadanya ya. Dan kalau memang dia ya dalam masalah berusaha tidak bisa ya maka boleh ya menerima menerima bantuan ya menerima bantuan menerima hadiah menerima sedekah ya gak ada masalah ya asalkan usahakan jangan sampai meminta-minta namun sebagai seorang ya muslim maka kita diwajibkan untuk selalu berusaha fantashiru fil ardi wa betawu min menyebarlah di permukaan bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala ya namun di sini kalau memang tidak bisa karena banyak faktor ya dan itu syar'i ya dan jangan sampai terhina ya dan juga kepada orang-orang yang memiliki kelebihan jangan sampai orang tersebut terhina dan juga kalau membantu jangan sampai dengan cara menghinakan mereka demikian Namsat, Ustaz nah, Baik Ustaz kembali kita akan pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta Utara dengan Ibu Yeni halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ibu Yeni mohon tadinya dikecilkan Ibu Yeni Ya silakan Ibu Yeni Nah ini menanya Ustaz kalau misalkan suami bekerja di Yamaha um, bekerja di alat musik itu hukumnya apa ya? Yeah. Iya. Uh, haram nggak apa penghasilannya gitu? Iya, cukup ibu. Iya. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, tentunya alat musik itu sendiri ya sudah diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat uh, Luqman ayat yang ke-6 ya wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Sebagian manusia menjadikan lahwal hadis untuk menyelesaikan dari jalan Allah tanpa ilmu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan lahwal hadis ini adalah beliau katakan huwa wallahu al-ghina yaitu nyanyian ya. Dan juga Nabi SAW bersabda la ya'tiyanna min ummati aqwamun yastahillun al-hira wal harir ya, wal wal, wal ma'azif rawahu al-Bukhari bahwa akan datang ya beberapa kaum dari umatku ini yang akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan homer dan menghalalkan alat-alat al-ma'azif kata Ibnu Hajar adalah al alatul lahwi ya, alat musik ya maka kalau kita mendapatkan hasil dari sesuatu, sesuatu yang diharamkan maka jelas hasilnya juga juga haram ya kalau bu kalau pohonnya haram, ya maka buahnya juga juga membuahkan yang haram. Ya. Oleh karena itu, kepada ibu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, pertolongan ya dan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal kalau memang terjadi pada dirinya atau terjadi pada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan moral pada kita semua meninggalkan yang haram. Karena kalau emang kita benar-benar dia ingin meninggalkan yang haram dan mencari yang halal, pasti akan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan sekarang ini pada zaman sekarang ini apalagi yang halal, yang haram sulit, maka akan sulit beneran kalau orang-orang akan berkata demikian. Maka katakanlah ya Allah engkau maha luas rezekimu. Ya, Nabi bersabda Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'amkum." Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya lapar kecuali orang yang Allah makan padanya. Maka mintalah makan sekarang padaku. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berikan makan. Ya. Kalian semua telanjang. Illa man taqadu fastaksuni aksukum. Semua kalian telanjang, mintalah pakaian padaku, pasti aku berikan pakaian. Jangan sampai melalui jalan-jalan yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertahan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Percayalah, yakinlah, ihfadillah yahfadka, ihfadillah itu jahat. Jagalah Allah, jagalah yang menjadi perintah, dan jagalah apa yang dilarang oleh Allah. Yang diperintah kerjakan, yang dilarang tinggalkan, maka Allah akan menjagamu. Urusan dunia dan juga urusan akhirat. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, subhanallah. Kalau kalian menolong ke agama lain, tansurullah yang sukum. Wa isabit Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong. Maka jangan sampai kita Eh, merasa ragu untuk meninggalkan yang haram karena Allah akan memberikan pertolongan bagi kita. Ketika kita meninggalkan ini Allah akan menggantikan dengan yang lebih besar, dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih berkah. Ya, dan harus yakin dengan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan harus kita berprasangka baik. Ana inda dhanni abdi bahwa aku ini berada dalam persangkaan hambaku. Demikian Allah. Nah Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dan ini merupakan pertanyaan iya, terakhir Ustaz di perjumpaan kita di hari ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi Ustaz menerangkan bahwa yang masuk neraka lebih dahulu adalah orang kafir dan orang munafik. Eh, mohon penjelasan tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan orang yang pertama masuk neraka adalah pembaca Al-Qur'an Mujahid dermawan yang tidak ikhlas. Syukuran dari Guswan di Tangerang. Silakan Ustaz. Iya, ya. Itu kita tidak bisa me, apa namanya memahami ya satu dalil kemudian menjadi yang lain ya. Sementara di dalil yang lain juga yang akan pertama dihisab oleh Allah ya yaitu ya, awalul ma bainan nasi yawm qiyamah yang akan dihisab adalah dari kiamat adalah ad-dima yaitu darah. Sementara hadis yang lain mengatakan inna awalan nas yubda yaumil qiyamah alaihim rajul usyrida fatubiya fa'rafahu ni'amahu fa'rafaha. Bahwa pertama kali yang bisa dihisab pada kiamat adalah orang yang mati syahid. Maka ini awal-awal semua apa namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan apa namanya tidak bisa dimaknai se seperti zahirnya seperti itu. Demikian Omar Allah a'lam Nah, Ustaz. khairan atas jawaban-jawaban yang telah antum berikan Ustaz dan sebagai akhir perjumpaan kita di sore hari ini, ada yang bisa antum sampaikan untuk para pendengar semua? Silakan Ustaz. Semoga kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga kita menjadi orang-orang yang ya apa namanya mendengarkan perkataan perkataan ul qaul wa yattabi'una ahsanah yaitu mendengarkan perkataan dan mengerjakan yang terbaik dari perkataan tersebut.